<clears throat> disebutkan oleh beliau tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah untuk mengimani adanya syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada beberapa dari makhluknya seperti para malaikat, demikian juga orang-orang yang beriman dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka memberikan syafaat. Dan syafaat ini diingkari oleh kelompok seperti Khawarij Demikian juga yang lainnya dari ulul bidah. Adapun orang-orang yang beriman, ahli sunnah wal jamaah, mereka beriman tentang syafaat ini. Di antaranya ada syafaat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam ketika mereka manusia dalam keadaan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat sulit mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam kemudian mendatangi Nabi Nuh demikian juga para nabi yang lain mereka ya tadi mereka meminta uzur tidak mampu dan mereka ingat terhadap dosa yang mereka lakukan. Walaupun Allah telah mengampuni mereka para nabi alaihi wasallam. Kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW Kemudian Allah memberikan syafaat Demikian juga syafaat Seseorang yang dia itu meninggal kemudian disolatkan 40 orang dari orang-orang ahli tauhid di riwayat yang lain yang lain disebutkan 100 orang dari ahli tauhid atau 100 orang dari kaum mukminin maka mereka memberikan syafaat dengan izin Allah swt. Demikian juga permasalahan yang lain yang telah selesai kita ini. Demikian juga sebelumnya disebutkan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani adanya aut telaga Nabi saw. Barang siapa meminumnya tidak pernah haus lama lamanya Dan haus itu di padang mahsyar. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa pertama kali yang meminum air di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang ahli Yaman. Di antara keutamaan ahli Yaman. Kemudian juga disebutkan tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk Demikian juga keimanan ahlu sunnah wal jamaah tentang Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menyebutkan di awal-awal dan dzikru bayan akidah ahli sunnah wal jamaah ala madhab wahid Beliau sudah menyebutkan di awal ini adalah penyebutan penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah di atas madhab fuqaha ilmillah. Di atas madhab ahlu fikih di agama ini yaitu Abu Hanifah, Anuman bin Sabit al Mufid. Ila akhiri telah lewat pembahasannya. Berikutnya akan kita sebutkan apa yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala qala rahimahullah taala wal misab alladhi akhadahu Allah taala min Adam wa dzurriyyatihi haqqun sesungguhnya misab misab yakni ikatan sebutkan di di niha ya <clears throat> misal sendiri secara bahasa yaitu habl au tali ataupun ikatan yang mengikat al-asir tawanan ataupun dabah binatang unta dan semisalnya secara bahasa wa secara syariat yaitu akdun muakat biyamin wa ahdun ikatan yang kuat dengan sumah, dengan sumpah diamin wahad ahad demikian juga sumpah jaminan ini yani yaitu perjanjian perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala telah ambil dari Nabi Adam dan keturunannya itu adalah hak itu adalah benar ini Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada Nabi Adam demikian juga keturunannya Ada yang disebut oleh Al-Imam Ibn Abil Is di syarah beliau terhadap atau Tahawiyah ini beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Dan itu berhubungan dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172. 22 wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin ini diantara dalil yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang masalah ini tentang masalah misal dan misal itu adalah janji yang kuat tadi disebutkan di surat Al-A'raf ayat yang ke-172, wa id akhadha rabbuka ketika Rabbmu yakni Allah swt mengambil dari Bani Adam min duhurihim, duhur yaitu tulang belakang. Tulang tulang belakang. Dari tulang belakang mereka, zuriyatahum keturunan mereka. Yang disebutkan di sini beberapa hadis menyebutkan tentang tafsir ayat ini, yakni Allah swt mengambil dari Bani Adam ya mengambil dari belakang punggung mereka zuriatahum keturunan-keturunan mereka Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan Bani Adam demikian disebutkan ya oleh Imam Ibn Al-Bis disebutkan Yubiru subhanahu annahu istakhraja dzurriyyata bani Adam min aslabihim Jelas sekali di sini sekali beliau Allah SWT mengkabarkan sesungguhnya Allah SWT mengeluarkan keturunan Bani Adam min aslabhim dari tulang punggung mereka. Tulang punggung ini tulang belakang di belakang ini ya, itu dikeluarkan oleh Allah SWT Sebelum mereka semua diciptakan. Ini maknanya. Paham? Ini sebelum mereka itu diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan-keturunan dari Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam. Ya, di belakang tulang-tulang belakang mereka ini. <clears throat> ini mana? Wa id akhadha rabbuka bani Adam min duhurim dzurriyyatahum Wa asyhadahum ala anfusihim. Kemudian Allah menyebutkan berikutnya wa asyhadahum ala anfusihim. Dan Allah menyaksikan mereka di hadapan mereka sendiri. Alastu birabbikum? Tidakkah aku Rob kalian? Tidakkah aku sesembahan kalian? Qalu bala, mereka mengatakan bahkan. Ini maknanya iya, engkau adalah Rob kami. Jadi sebelum kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sekarang, berupa jasa dan sebagainya, maka sebelumnya itu Allah SWT mengeluarkan dari tulang belakang keturunan keturunan Nabi Adam as ya dikeluarkan mereka itu semua kemudian mereka bersaksi atas permasalahan ini bahwa sungguhnya Allah Swt itu adalah Rabb mereka. Inilah yang beliau sebutkan yakni Imam atau tahawi di matan ini. Wal misak dan perjanjian yang Allah telah ambil. Perjanjian ini dari Nabi Adam dan keturunannya adalah benar. Sebelum kita sekarang ini ada di muka bumi ini, dulu kita pernah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga para ulama menyebutkan bahwa ini diantara dalil juga dan itu insya Allah roji dan bahkan sebagian mengatakan ijma para ulama bahwa roh itu lebih dulu daripada jasad sekarang ini. Jadi ruh itu nanti ya yang kemudian bergabung dengan jasad sekarang ini di, ketika kita di dunia ini. Dan dulu ruh itu sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Roh. Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan, memberikan rezeki dan sebagainya. Paham? Permasalahan ini adalah kita meyakini, meyakini dan itu adalah benar. Wal mitsaq allazi akhadahu Allah taala min Adam wa Wadriyatihi hakun. Itu adalah benar. Ini diantara kita harus wal jamaah. Kita meyakini bahwa dulu pernah kita semua itu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Roh kita semua. Kemudian disebutkan qalu bala syahidna. Mereka mengatakan bahkan kami bersaksi antakulu yaumal qiyamah innakuna an hadza ghafilin. Ini sebagai alasan sebagai yakni Bukti supaya tidak mengatakan kalimat ini. Antakulu untuk kemudian kalian mengatakan pada hari kiamat innakuna sungguhnya kami an hadza terhadap permasalahan ini, terhadap persaksian ini kami sudah lalai. Ini supaya tidak ada alasan lagi. Ini demikian. Dan di situ ada lanjutan dari ayat tersebut. Anda antakulu yaumil qiyamah innakuna an hadza ghafilin. Au taqulu inna ma asyrafa abauna min qabl wa kunna dunia min ba'dihim apa tuhlikun apa tuhlikuna bima fa'alal muktilun. Eh, dari ayat inilah kemudian diambil akidah ini. Bahwa perjanjian yang Allah telah ambil dari Nabi Adam demikian juga keturunannya itu adalah benar. <clears throat> Kemudian beliau menyebutkan ya di samping dari ayat ini tadi yang jelas sekali menunjukkan permasalahan ini walaupun Para ulama terjadi perselisihan tentang masalah ini. Khilaf yang besar itu ada dua pendapat yang kuat. Ya. Tentang makna wa asyhadu ala anfusihim. Ya, persaksian masalah ini. <clears throat> Demikian juga nanti tentang permasalahan hadis-hadis yang berkaitan padanya. Disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Aziz rahimahullah Waqad waradat ahadits fi ahli dzurriyyah min sulbi Adam alaihissalam dan telah tersebutkan di dalam hadis-hadis tentang pengambilan dari keturunan Nabi Adam dari tulang belakang mereka ini. Hadis-hadis yang menyebutkannya. Wa tamyizuhum ila asabil yamin wa ila asabil shimal dan mereka sudah terpisahkan Siapa itu ashabul yamin? Siapa itu yang masuk ke dalam surga? Golongan kanan, wa ila sabisimal simal demikian juga kepada golongan kiri. Allah telah pisahkan mereka. Paham? Jadi di sini juga berkaitan dengan masalah takdir bahwa Allah Swt telah menentukan permasalahan ini. Allah Swt telah menentukan siapa yang dia itu masuk surga, demikian juga siapa yang dia itu masuk ke dalam neraka. minha di antaranya ini di antara hadis yang paling sahih disebut oleh Al Imam Ibnu Abdul Aziz rahimahullah taala di sini. Disebutkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan inna Allah akhadha al-mitsaq. Disebutkan ya sebagian mengatakan bahwa di sini mauquf ucapan Abdullah bin Abbas tetapi itu hukumnya adalah hukum marfu. Ucapan Nabi SAW Tidak mungkin perkara gaib ini muncul dari pikiran Abdullah bin Abbas Ya ini adalah datang dari Nabi SAW Semua oleh si Albani Ya Sahihah Bahwa ini adalah berkaitan dengan tafsir Al-Quran Ya, kalau itu berkaitan dengan tafsir Al-Quran maka itu hukumnya hukum marfu seperti ucapan Nabi SAW. Kemudian yang kedua bahwa itu ada penguat juga ada hadis-hadis yang menyebutkan datang dari Nabi SAW. Dari sebagian sobat yang lain itu. Oleh karena itu hadis ini dihukumi marfu seperti hukum dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Inna Allah khadal Misat min dohri Adam Alaihissalam. Sungguhnya Allah mengambil janji dari punggung Nabi Adam Alaihissalam. Bin Na'man, semoga Na'man ini suatu tempat. Ya tempat namanya Na'man. Yaum Arafah di hari Arafah. Fa'akhraja min sulbihi, maka Allah keluarkan dari tulang belakang Nabi Adam. Kula zuriyah zara'aha Setiap keturunan yang dzara'ah ini kholakaha Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah mengeluarkan dari tulang belakang Nabi Adam alaihissalam kalau ayat tadi disebutkan dari keturunan ya dari Bani Adam dikeluarkan. Sebutkan, sebutkan di situ hadis-hadis juga yang dibawakan jadi sebagaimana sebagian menyebutkan walaupun dibicarakan seperti apa, Jadi dikeluarkannya eh, seolah-olah roh-rohnya atau sebagian dalam bentuk dar ini suatu yang sangat kecil sekali dikeluarkan dari punggungnya itu perkara goib dikeluarkan dari punggungnya Nabi Adam itu ya roh-roh sebagian menyebutkan dalam bentuk tadi suatu yang sangat kecil sekali seperti biji atom atau biji sawi atau bahkan gandum yang sangat kecil itu dari punggungnya itu semua dari keturunan Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari tulang belakangnya itu paham kemudian diambil persaksian tadi yang disebutkan demikian yang dikeluarkan fa'akhraja min sulbihi dari tulang belakangnya itu setiap keturunan Nabi Adam alaihissalam dzar'aha yang Allah SWT ciptakan ini termasuk akidah Rasulullah jamaah yaitu apa dikeluarkan di situ ya dari tulang punggung Nabi Adam. Kalau dalam ayat tadi sebutkan dari keturunan Bani Adam. Ya. Roh-roh dari keturunannya itu. Dalam bentuk apa? Dalam surah, dalam bentuk tadi, suatu yang sangat kecil-kecil tadi. Keluarkan semuanya. Sampai nanti hari kiamat. Semuanya yang yang Allah SWT ciptakan itu dikeluarkan, dikeluarkan di situ. Kemudian sebutkan oleh Nabi SAW, Nabi SAW di sini, "Fanatharaha baina yadayhi." Kemudian Allah sebarkan di depannya yadaihi ini di depannya summa kalamahum kubulan kemudian Allah Subhanahu berbicara kepada mereka ini tadi sebagian mengatakan dalam bentuk roh-roh ini tadi yang dikeluarkan dari mana dari tulang belakang itu dari tulang belakang kita tahu tulang belakang ini kan mimbaini sulbi wa taraib itu disebutkan dalam surat at itu maka dikeluarkan di belakang umum itu dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam atau dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam ya kemudian diletakkan di depannya kemudian apa Allah berbicara kepada mereka kubulan langsung berhadapan Allah kemudian berkata Allah birabbikum tindakan aku rob kalian qalu bala mereka mengatakan bahkan ya iya engkau adalah rob kami Syahidna Jadi kami bersaksi Ila akhir ayat Sampai akhir ayat Itu Ya paham jadi dulu kita ya itu pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini. <clears throat> Walaupun sebagian menyebutkan tentang tafsir ayat ini dengan tafsir yang lain, tapi yang benar adalah ini tadi. Itu yang dipegang oleh Syekh Muhammad As-Singkiti, Rahmatullah, Syekh Labani, demikian juga yang lainnya. <clears throat> Apalagi hadis ini tadi sudah menyebutkan secara jelas Kemudian juga disebutkan beberapa hadis yang beliau bawakan di sini. Kita baca yang sahih saja. Di antara hadis yang sahih adalah yang dikeluarkan oleh Al Imam At-Tirmidzi taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam Lama khalaqallahu Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Masa dzaurahu, Allah mengusap punggungnya. Ya, di sini sebutkan ada hadis Hasan. Saya mobil beliau mensahihkan hadis tersebut dalam Sahih Al-Musnad. Fasabata min dhahrihi kula nasmah. Maka terjatuh dari punggung Nabi Adam alaihissalam setiap nasamah. Ya, setiap keturunan-keturunan. Nasab nasama itu apa? An-nafs, ar-ruh, ruh dan jiwa. Ya, berarti keluar terjatuh di situ ruh-ruh. Ya, dari keturunan Nabi Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung dari Nabi Adam kemudian jatuh di punggung Nabi Adam alaihissalam setiap ruh ataupun jiwa. Wa khaliquha. Dan dia Allah SWT yang menciptakannya. Min duriyatihi dari keturunan Nabi Adam ila yawmil kiamat sampai hari kiamat. Paham? Jadi ini perkara egoib kita harus mengimani. Ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam kemudian Allah mengusap ya punggung Nabi Adam kemudian terjatuh di situ roh-roh dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. <clears throat> dari keturunan dari mulai sejak anak Nabi Adam pertama kali sampai nanti hari kiamat. Ada kita di situ juga. Allah musta'an. Wa ja'ala baina ainai kul insan dan Allah menjadikan di antara dua mata setiap manusia itu minum dari mereka wabisan minur. Wabis disebutkan yaitu seperti suatu yang menyala. Albarik barik an ini cahaya, kilatan. Di antara dua mata dari Bani Adam ini, ya, di situ ada kilatan. <clears throat> Cahaya. Tsumma aradahum ala Adam. Kemudian Allah Subhanahu menampakkannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Faqala Kemudian Allah mengatakan, kemudian Nabi Adam mengatakan, "Ai Rabbi, man haula?" Ya Allah, wahai Rabbku, siapa mereka ini? Qala haula dzurriyyatuk mereka ini adalah keturunanmu. Berarti ini menunjukkan apa? Bahwa dalam bentuk ini. Dari roh-roh tadi yang terjatuh itu tadi, ya kemudian diletakkan di depan Nabi Adam alaihissalam, ya kemudian Nabi Adam bertanya, siapa yang mereka ini? Mereka ini adalah keturunanmu. Para rajulan minhum, kemudian Nabi Adam melihat salah seorang dari mereka. Fa'ajabahu wa bi'su ma baina 'ainaihi maka dia merasa heran dengan kilatan yang ada di antara dua matanya dari keturunan-keturunan yang sangat banyak itu dari Nabi Adam alaihissalam maka di situ ada satu orang yang di itu di antara kedua matanya ada kilatan yang yang takjub padanya Nabi Adam. Papa oleh? maka dia mengatakan Nabi Adam, "Airob, manhada wairoku. Siapa ini? Oleh ada rojul min akhir umat. Ini adalah laki-laki dari akhir dari umat min dari keturunan yuqalu lahu Daud. Namanya Daud dia. Ya. Itu Nabi Daud salam. Qala Rabb, kam umurhu, Maka Nabi Adam mengatakan berapa umurnya? <clears throat> Qala situ nasana. Maka Allah menjawab 60 tahun. Qala ay Rabb, situ wahai tambahlah min umri arba'ina sana tambahlah dari umurku 40 tahun Nabi Adam mengatakan oh, cuma 60 tahun mungkin kan demikian tambahkan dari umurku 40 tahun berarti menjadi 100 ternyata disebutkan falama inqadha umur Adam ketika selesai umurnya Nabi Adam jaa malakul maut datang malaikat maut ya ketika Nabi Adam itu mau mau dicabut nyawanya kan oleh malakul maut kan Mungkin Nabi Adam sudah tahu umurnya mungkin sekian-sekian. Ini kok ternyata lebih cepat 40 tahun. Ya. Qala awalam yabqa min umri arba arbauna sana, dia mengatakan pada malakul maut, tidakkah masih tersisa dari umurku 40 tahun? Dia lupa, mungkin Nabi Adam lupa bahwa umurnya itu dikasihkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini perkara apa? Goib. Demikian juga perkara tentang Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh malakul maut kan ma'ruf itu. Kemudian Nabi Musa tidak tahu kalau itu malaikat maut dipukul mukanya kan. Ya, kemudian malaikat ini mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala memukulkan ke mana? Ke kambing. Terus misal itu dan disebutkan apa yang yang ditutupi oleh tanganmu itu ketika memukul kambing itu atau domba itu itulah umurmu dari bulu-bulunya itu. Sampai kemudian Eh, disebutkan Nabi Musa pun meninggal. Adapun di sini apa? Ketika datang malakul maut kepada Nabi Adam alaihissalam ingin mencabut nyawanya, Nabi Adam mungkin ingatnya umurnya adalah tadi umur awalnya. Padahal dia mengatakan ambil dari umurku 40 tahun kepada Daud. Ya kan? Nah, ketika dia mau dicabut nyawanya oleh malakul maut, ya. Kemudian dia mengatakan Nabi Adam, "Tidakkah masih tersisa umurku 40 tahun?" Kalau maka malakul maut mengatakan, "Awalam tu'tiha ibnaka Daud. Bukankah kau telah memberikan kepada anakmu Daud? Kan demikian. Qala fajahada. Maka berkata, fajahada. Maka ini menolak atau ini jahat sendiri mungkin membangkang semisal itu ini karena dia lupa kan maka dia pun menolak fajahadat tuh, karena dia menolak keturunan pun juga menolak juga ini kan sudah diputuskan tadi Wa Adam fa nasiya dzurriyyatuhu. Nabi Adam lupa, keturunannya juga lupa. Wa khata Adam fa khata'at dzurriyyatuhu. Nabi Adam salah, maka keturunannya pun juga salah. Demikian sebenarnya di sini sahih. Yang menjadi dalil tadi adalah tadi bahwa Allah SWT, ya menjadikan dari punggungnya Nabi Adam itu ruh-ruh yang kemudian terjatuh. Ya, kemudian tadi disebutkan. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ibn Abil Is ini perkara-perkara goib ini yang berkaitan tentang mita bahwa Allah SWT telah mengambil sumpah kepada kita telah mengambil janji sebelum kita ini sekarang hidup di sini bahwa Allah itu adalah pencipta kita memberikan rezeki dan sebagainya. Semua Imam Ahmad Ramadhan taala dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Nabi sallallahu kalau beliau mengatakan yuqalu lirajul min ahli nar dikatakan kepada seseorang dari penghuni neraka yaumul qiyamah pada hari kiamat araita law kana laka ma'al ardi min syai' Tidakkah bagaimanakah pendapatmu kalau sekiranya milikmu itu apa yang di muka bumi dari suatu kalau umpamanya kamu punya harta atau suatu di muka bumi Akun tamuk tadian, muftadian Apakah engkau akan menjadikannya itu sebagai tebusan? Qala fayaqul na'am. Maka dia mengatakan iya. Ya untuk menebus kesalahan dia. Kalau dia mempunyai harta yang banyak di muka bumi akan apa digunakan harta itu untuk menebus kesalahan dia lakukan. Qala kemudian berkata, "Fayaqul qad aratu," yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad aratu Mika ahwan min Aku telah mengambil, aku telah menginginkan darimu yang lebih ringan dari demikian itu, yakni beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad alayka fi dhahri Adam. Aku telah mengambil atasmu di punggungnya Nabi Adam. Tadi hadis-hadis saya menyebutkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam kemudian beliau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya Nabi Adam kemudian terjatuh di situ ruh-ruh keturunannya ya telah lewat tadi kemudian diambilkan sumpah tadi <clears throat> Tidakkah ya aku sungguhnya aku telah mengambil atasmu di punggung Adam ala tusrik bi syai'a untuk engkau tidak menyekutukan aku dengan suatu pun. abaita dan kau menolaknya. Ini kau kemudian terjatuh kepada kesyirikan. Ila antusrika bi syai'a. Kecuali untuk engkau menyekutukan aku dengan suatu. bukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini juga dalil yang yang berkaitan dengan masalah kita ini. Kemudian disebutkan oleh Alimah imam Ibn Abi Is, Wabi dalika hadis akhar dan dari hadis-hadis ya yang lain juga tentang permasalahan ini. Qul hadalatul ala anna Allah istahraja dzurriyyata Adam min sulbihi. Semuanya menunjukkan bahwa semuanya Allah swt mengeluarkan keturunan Nabi Adam dari sulb apa itu? punggungnya, tulang punggungnya itu. Wa mayyaza baina ahli nar wa ahli jannah dan Allah membedakan siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Allah sudah tentukan aku. Allah Ustaz. Ya ini demikian ya permasalahan ini hadis yang tadi dibawakan tentang permasalahan ini. Kemudian terjadi perselisihan di antara para ulama <clears throat> tentang ayat tadi wa id akhadha rabbuka min bani adama min min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim dan menyaksikan mereka atas diri mereka sendiri. Jadi mereka menyaksikan sendiri di atas mereka sendiri. Tentang isyhad di sini apa? Wa amal isyhad alaihim hunak, yakni isyhad persaksian atas mereka. Di dalam permasalahan ini ya, maka terjadi perselisihan para ulama tentang masalah ini. Ya. Saya ini sudah menyebutkan demikian juga kalau kita melihat di tafsir Atwar Bayan yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah juga boleh menyebutkan di tafsir surat Al-Arab ini. Ayat yang ke-170. 170 dua dan juga 173. Sambungannya autaku inna ma asyraka abahuna min qabl. Atau kalian mengatakan sesungguhnya bapak-bapak kami telah melakukan kesyirikan sebelumnya. Wa kunna dzurriatan ibadin dan kami adalah keturunan mereka setelahnya. Apa tuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Apakah engkau akan menghancurkan kami dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang batil? <clears throat> Bukan saya atau Imam Asyikiti Rahmatullah Muhammad bin Amin Asyikiti Rahmatullah Asyikiti suatu negeri yang ada di Afrika Yang sempat diterjemah beliau itu <clears throat> Masya Allah Waktu itu beliau meninggal sudah bapaknya Tapi bapaknya meninggalkan hati yang sangat banyak Masya Allah Sebenarnya dia beberapa terjemahnya waktu itu Ibunya benar-benar dia mengurusi Imam Asyikiti di masa kecilnya Bahkan Imam Asyikiti waktu itu beliau pertama kali membuat syair itu membuat syair itu untuk apa? Untuk tafawuk menakron Untuk membuktikan bahwa beliau ini lebih dari teman-temannya. Itu beliau sebutkan. Jadi awalnya membuat tulisan itu untuk dipandang paling pandai di antara teman temannya yang lain. Beliau sebutkan dan kemudian bertobat dalam masalah ini. Kadang-kadang muncul itu suara niat-niat seperti itu kan. Ya karena kalau kita belajar orang hadis disebutkan oleh Alimah imam Ibnu ya Man talabal ilma di ghairillah Barang siapa mencari ilmu untuk selain Allah awalnya atau mencari hadis bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya ini untuk dia mencari ilmu. Baiklah ilma yusidu, sebenarnya ilmu itu akan membimbing dia. Kemudian dilawan niat yang jelek itu. Ya, belum mampu, belum mampu. Terus cari ilmu. Jangan kemudian aku niatku gak ikhlas, aku gak mau belajar. Jangan dipaksa. Karena ilmu itu akan membimbing dia. Ilmu yang baik itu akan membimbing dia. Gak mungkin di antara kita kenapa niatnya kok nggak bisa lurus terus belajar karena ilmu yang baik itu akan memperbaiki dia waktu demi waktu. Maka waktu itu kemudian ibunya mempersiapkan beberapa onta yang warisan banyak untuk Syekh Muhammad Amin al itu melakukan reklah menuju Saudi Arabia. Waktu itu pemikirannya semuanya pemikiran yang yang yang awal ini sufi dan sebagainya. <clears throat> Demikian juga di situ ada eh, ada Adam Etiubi sudah meninggal baru saja punya ibu syarah saya musim sangat besar juga demikian menghafal matan-matan dulu di kampung halaman yang di Habasyah di Ethiopia matan-matan sufi dan sebagainya dari bahasa Arab dan sebagainya ya kemudian melakukan rehlah ke Saudi Arabia juga sama kemudian Allah bimbing dia dengan petunjuk dengan mana cara dan demikian juga Syekh Muhammad Khalil Haros ya beliau membuat tesis yang supaya menjadi doktor waktu itu belajar di Azhar membuat buku ingin membantah seharusnya Ibnu Taimiyah. Dia telah buku-bukunya Ibnu Taimiyah yang sudah dikumpulkan seperti Mas Fatawa dan sebagainya. Ternyata apa? Ternyata malah merubah dia. Akhirnya dia malah mengikuti pendapat seharusnya Ibnu Taimiyah. awalnya ingin membantah Ibnu Taimiyah, tapi akhirnya ikut ikutan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai membuat buku yang ini Ibn Taimiyah Salafi. Nah, kita bisa mengetahui bahwa beliau seorang orang halusuna dengan seperti cara beliau terhadap akidah wasitiyah dan sebagainya. Muhammad Ali Haras. Demikian juga Imam ini. Maka beliau pun rehlah menuju kerajaan Saudi Arabia waktu itu. Kemudian beliau mendapatkan manfaat dan sebagainya karena memang sudah memiliki bekal kecerdasan dan sebagainya, ilmu dan sebagainya, mudah mendapat petunjuk dengan manhaj salam sholat. Dan disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah waktu itu beliau dalam keadaan bingung ketika waktu itu ada dua majelis. Di waktu yang bersamaan antara majelisnya Syekh Muhammad Amin Hasyingkiti ini dengan Syekh Abdurrahman Asadi. Sama-sama guru beliau. Kita sudah tahu bahwa lama sekali eh, Syekh Utsaimin itu berguru di hadapan Syekh Abdurrahman Asadi. Masya Allah, sampai Syekh Asadi itulah yang membimbingkan untuk kemudian terus menerus belajar di hadapan beliau. Maka waktu itu beliau menjadi bingung. Karena majelisnya sama, ada majelisnya Imam Syukiti, ada majelisnya majelisnya yakni Syekh Asadi. Kemudian beliau memilih karena mungkin sudah biasa dengan Syekh Asadi memilih uh, Al-Imam pertama kali sebelumnya. Ketika beliau masuk di ruangan itu, ya beliau dapati seseorang yang di itu seperti orang yang tidak mempunyai yakni hayat keadaan seorang alim gitu, masya Allah sederhananya rambutnya demikian, ya. Demikian juga ulama-ulama kita dulu. Bermacam-macam seperti imam Malik taala Kalau beliau menyampaikan tahdis hadis itu bagaimana? Beliau mandi dulu. Kemudian pakai siwak, pakai minyak wangi dulu di atas kursi demikian dalam keadaan hayat yang masya Allah. Kemudian baru menyampaikan hadis sebagai bentuk memuliakan ilmu. Tetapi bagaimana kalau kita perhatikan Imam Ahmad rahimahullah Menyampaikan hadis yang matanya seorang yang udah bagi beliau. Bahkan bajunya itu cobaan kamu Padahal Khalifah waktu itu setelah mengalami mehnah cobaan yang demikian berat sampai kemudian lepas beliau memuliakan Imam Ahmad. Apapun yang Imam Ahmad inginkan dalam hal dunia itu akan diberikan dan belum menolak. Sampai para orang menyebutkan ya rimallahu Imam Ahmad maka dari salaf asbahu ini sangat mirip dengan salah terdahulu datang kepada beliau fitnah maka beliau tolak demikian juga datang kepada mereka kepada beliau dunia maka beliau juga tidak terima maka demikian Imam Ahmad bagaimana menyebar hadis tentang badan sederhana apa yang mudah maka waktu itu disebutkan oleh Imam yakni Ibn Qayyim eh, taala kemudian aku memilih majelisnya ya Imam asy datang seorang dalam badan seperti itu Ya aku sangka dia bukan seorang alim. Kemudian setelah dia ya mengawali dari majelisnya, darasnya atau pelajarannya dia sampaikan di situ mutiara-mutiara apa faedah yang sangat banyak yang menunjukkan keilmuan beliau. Ini saya Muhammad Amin Hasyim Di antara buktinya ini tafsir atau al Bayan termasuk tafsir <clears throat> Quran dan Quran juga berkaitan dengan masalah usul fikih yang sangat kuat. <clears throat> Demikian juga kalau kita belajar usul fikih ada buku mudzakkirah usul fikih dan yang lain dari bukunya Al Imam Asyikidin Allah Beliau mengatakan bihadil ayah agar Imam wajhan minat tafsir ma'rufan dan ulama Di dalam ayat yang mulia ini ada dua sisi tafsir yang dikenal di antara para ulama Ada dua tafsir Ahduma sebagian mengatakan salah satu dari keduanya ana makna ahdihi dzurriyyata bani adam min zuhurihim ya pengambilan dari keturunan keturunan bani adam dari punggung-punggung mereka ini dua ijad kor minhum pada kor, yaitu diwujudkan kurun demi kurun generasi demi generasi demikian Jadi bukan langsung sekali yang tadi kan terwujudkan adalah sekali jadi Allah SWT mengusap di lingkungan Nabi Adam kemudian apa dipersaksikan itu semuanya keturunannya kan demikian itu yang sahih adapun tafsir pertama tadi setiap kurun demi kurun demikian <clears throat> Kemudian ketika satu kurun, ya, kemudian mereka menyaksikan tentang apa? bukti-bukti bahwa orang itu adalah yang pantas untuk diibadahi. Ini tafsir yang pertama. Kemudian tafsir yang kedua beliau mengatakan <clears throat> Fa'ala al wajh al-akhar bi ma'na al-ayat ketahuilah sungguhnya sisi yang lain dari makna ayat ini anna Allah akhraja jami' duriyati Adam min duri aba fi surat Nur. Sungguhnya Allah SWT mengeluarkan semua dari keturunan Adam dari tulang punggung bapak-bapak mereka di tidur tidur dalam bentuk surah dar, dur. ini tadi sesuatu yang sangat lembut, biji sawi atau biji atau atom atau dari gandum sesuatu yang sangat lembut sekali semua dari keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat waktu itu menyaksikan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, bukankah aku rob kalian? Mereka mengatakan bahkan. Bang, ya ini adalah yang wajib. Ini adalah yang wajib. Disebutkan juga oleh Syarqani Allah Ta'ala Pemahaman ini Dan beliau merujukkan ini Adapun pendapat yang tadi Yaitu setiap kurun Kemudian kurun berikutnya Itu pendapat Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan sebagainya Mu'tazilah dan Abu Mansur Maturidi Adapun pendapat yang tadi kita rujukkan <clears throat> ya itu adalah pendapat para ulama Syalbani ya Imam Asyikiti, Al-Hakami dan sebagainya. Dan ini mengatakan ya beliau merasa merasa sedih sekali. Kenapa sampai Ibnu Qayyim demikian juga Ibnu Katsir memilih pendapat yang sesuai dengan pendapat Mu'tazilah. Padahal hadis jelas sekali. Ini menunjukkan apa? Beliau mengatakan di situ <clears throat> Ini apa dalam ma'hud minhum minarot al-mu'tazilah. Ini menyelisih. Ini Ibn Qayyim demikian juga Ibn Katsir berpendapat seperti ini. Ini menyelisih yang biasa mereka lakukan, menyelisih orang-orang Mu'tazilah. Ya. Kemudian beliau mengatakan wal ismatu lillahi wahda. Ismah, perlindungan itu ya, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Swt saja. Ibn Qayyim yang demikian kelasnya seperti ini saja ini beliau terjatuh kepada kesalahan ini. Ya. Ibn Qayyim yang demikian yang ilmunya mendalam itu pun berat terjatuh dalam permasalahan ini. Selesai dalam permasalahan ya janji yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari keturunan Nabi Adam islam selesai. Yang kita rasakan tadi pendapat ya yang tadi sebutkan. Kemudian juga di sini ada pembahasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Bani Adam keturunan Nabi Adam as dalam badan apa? Dalam badan fitrah. Ya ini yang kita pegang sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam. Dan disinggung juga oleh Imam Ibn Abi Islam Taala Beliau menyebutkan fa inna tauhid ar-rububiyah la yahtaj ila dalil. Sesungguhnya tauhid rububiyah Ya tauhid bahwa Allah Subhanahu itu yang menciptakan, memberikan rezeki dan sebagainya itu tidak butuh kepada dalil. Fa inna idza ulima bil aql anna lahu rabban jadahu. Sesungguhnya kalau sudah mengetahui secara akal sesungguhnya untuk dia itu ada Rabb yang menciptakan, yang membuat dia, yang mau, yang mewujudkan dia. Kaifa yalik bihi ayyabuda ghairuhu? Maka bagaimana pantas dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Ini kalau dia sudah tahu bahwa Allah itu menciptakan berikan rezeki dan mengatur alam semesta, maka sangat tidak pantas dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini seperti ucapan yang Ibnu di dalam tafsirnya. Demikian juga disebutkan di uh, yakni usul salasa. Al-Khaliqu li hadhil asya wal mustahiqu lil ibadah. Kan demikian. Yang menciptakan ini semua, langit, bumi, ya demikian juga bulan dan sebagainya manusia dan semuanya itu yang menciptakan ini semua itulah yang pantas untuk diibadahi kan demikian kemudian disebutkan oleh Ibnu Abil Is wa kulama tafakkara wa tadabbara maka setiap dia berpikir dan demikian juga memperhatikan Isdada yakinan wa tauhidan Maka dia semakin bertambah yakin Demikian juga semakin bertambah tauhidnya Wa Allahum la robba ghairuhu wa la ilaha siwahu. demikian. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim rahimahullah bahwa semua dari Bani Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu dalam keadaan fitrah. Bukan Imam Bukhari hadis nomor 1385. Qala Rabbuna ada sana Adam wa sana Ibnu Abi Idris Ibnu Abi Dib an Zuhri an Nabi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu maulud yuladu ala fitrah setiap yang dilahirkan maka dia dilahirkan di atas fitrah dengan sebutkan mana fitrah itu apa fa abawahu yuhawidalihi au yunasiranihi au yumajisanihi maka bapaklah ini atau kedua orang tua dia, bapak dan ibunya. Yang membuat dia itu menjadi Yahudi atau membuat dia itu Nasrani atau membuat dia itu Majusi. Tidak ada di situ sebutkan ya e, yusalimuna nih namanya. Yusalimuhu. Tidak ada di situ lafaz maka kedua bapaknya yang membuat dia itu Islam, tidak ada karena dia memang asalnya Islam. Demikian. Oleh karena itu tidak sukan bahwa bapaknya buat dia itu Islam tidak. Karena memang dia itu asalnya Islam. Kama salil bahimah, sebagaimana binatang ternak. Tuntajul bahimah, dia melahirkan binatang ternak juga. Hal tarofiha jad'a, apakah kamu lihat dia itu mempunyai jad'a, mempunyai yani, uh, telinganya itu terpotong demikian. Sebagian mengatakan yang dia tidak mempunyai uh, tanduk. Jadi kalau dia lahir tidak ada tanduknya kan demikian. Dia ya, asalnya tidak ada tanduknya. Ini demikian. Dalam keadaan dia itu selamat, tidak berubah. <clears throat> Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa setiap yang dilahirkan itu dalam badan fitrah dia. Maka kedua orang tuanya lah buat dia itu Yahudi ataupun Nasrani atau Majusi. Sebagaimana binatang, ya dia lahir dalam badan selamat kan demikian. Jadi <clears throat> ya, asalnya seperti itu. Tidak kemudian dia punya apa langsung mempunyai tanduk kan demikian. Disebutkan mana fitrah sebagai Ibn Hajar Allah Ta'ala Yuladu ala fitrah Dilahirkan di atas fitrah Waqat ihtalaf al-ihsalaf Fil murad bil fitrah Bisa ditulis terjadi persisian para ulama apa maksud fitrah di sini? Ada yang mengatakan Faqala yang di antara Muhammad bin Hasan mengatakan karena hadza fi awal Islam qabla an tunzal al faraid yaitu di awal Islam. Maknanya fitrah itu adalah apa-apa yang yaitu di awal Islam sebelum diturunkan kewajiban-kewajiban. Ini makna yang pertama. mana fitrah adalah awal Islam. Langsung diberi mengatakan wa asyru akwal anal murad bil fitrah al Islam. Yang paling terkenal mana fitrah itu adalah Islam. Ya, jadi mana Islam. Setiap yang dilahir, dilahirkan itu dalam badan Islam. ya, demikian selesai. Kemudian disebutkan di dalam permasalahan ini, lalu bagaimana seseorang yang itu meninggal, bang, seorang dia itu meninggal sebelum balik, dia meninggal umurnya umur 10 tahun atau dia lahir kemudian beberapa hari meninggal. Di mana letaknya ini? Ini terjadi presiden presiden juga. Ya. <clears throat> Wa amma sibyan haulahu ini semua di sini. Adapun sibyan anak-anak kecil, maka terjadi perselisihan. Waktu ulama qadiman wa haditsan fi hadhil masalah al aqwal. Ya terjadi perselisihan dalam permasalahan ini baik ulama terdahulu ataupun yang sekarang ini dengan beberapa pendapat. <clears throat> Yang pertama, ada yang mengatakan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Yang kedua, mengikuti bapaknya. Kalau bapaknya musyrik, Nasrani, maka dia pun di neraka. Demikian. Ya, jadi bisa ditulis tentang permasalahan orang yang itu meninggal sebelum balik 10 tahun atau misalnya itu belum balik. Ya, ada yang mengatakan dia itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ada yang mengatakan sesuai bapaknya. Ada yang mengatakan salisuha anahum yakunu fi barzah bainal jana benar. Dia di alam barzah antara surga dan neraka. Pendapat yang keempat dia menjadi pembantu penghuni surga. Ada yang kelima dia menjadi tanah. Ada yang keenam mengatakan <clears throat> bahwa dia dalam neraka. Ada yang ketujuh bahwa dia itu imtihan, dicoba. Adapun tentang hadis bahwa mereka itu nanti dicoba, suruh masuk kepada api, maka ini sahih tetapi untuk obat untuk orang-orang yang gila. Paham? Untuk orang, orang yang gila ya, demikian juga orang-orang yang itu di pedalaman tidak ada dakwah umpamanya atau al fatrah dan sebagainya. Hadis yang sahih menyebutkan bahwa, bahwa mereka itu nanti ya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hari kiamat nanti untuk apa masuk dalam api. Dan siapa yang taat masuk dalam api itu dia masuk dalam surga. Yang tidak taat masuk dalam neraka. Dan itu tidak berkaitan dengan masalah kita ini. Kesimpulannya adalah Saminuha yang paling benar yang kedelapan anahum fil jannah. Mereka dalam surga. Ya. Dalilnya adalah semua lima Bukhari juga. Apa dalilnya? Sebutkan di hadis nomor 1386. Hadis sahur bin Jundub radhiyallahu Maka disebutkan oleh Nabi SAW waktu itu <clears throat> beliau dibawa oleh malaikat Jibril perjalanan panjang Kemudian beliau menyebutkan di hadis, hadis tersebut, wasaihu fi asli Ada Adapun orang tua yang dia itu di pokoknya pohon eh, di di pangkalnya pohon itu Ibrahim alaihissalam itu Nabi Ibrahim. Wasibian haulahu. Adapun anak-anak kecil di sekitar Nabi Ibrahim paula dunas maka itu anak-anaknya manusia yang menunjukkan mereka dalam surga. Paham? Hadis maka itu adalah anak-anaknya manusia. Yang disebutkan itu di surga. <clears throat> Ya demikian. Kemudian sebutkan di Yuki nar malik khasinunar. Oh, Adapun yang menyalakan api itu malik yang menunggu penjaga neraka. Demikian, bisa masih banyak lagi. <clears throat> Di sini maka sudah selesai permasalahan yang berkaitan dengan masalah ini kita baca sirah nabawiyah.